بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الأمين أفضل الأنبياء وخاتم النبيين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya. Ba'dal maghrib di masjid kita ini dari sebuah tulisan dengan judul Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Sebuah karya tulis ilmiah milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi Al-Yamani Hafidhullah Ta'ala. Berkaitan dengan simbol yang kita ambil pada pertemuan malam terakhir tentang simbol ahud sunnah yang paling identik bahwasanya mereka memberikan perhatian khusus kepada kajian akidah yang sahih, kajian ideologi yang tepat. Yang mana barakallahu fikum jami'an kita tidak jumpai dari kelompok-kelompok atau firqa-firqa yang tergelincir dari Rasulullah Mustaqim. Saking pentingnya tauhid, beliau bawakan kepada kita tentang bahaya atau dampak buruk dari lawan akan tauhid ini kesyirikan. Telah beliau bawakan kepada kita, syirik adalah dosa besar yang paling besar. Syirik adalah kodaliman yang paling besar Allah Subhanahu wa taala didolimi. Dosa syirik mengharamkan masuk ke dalam surga serta tempat kembalinya adalah neraka. Dosa syirik tak akan terampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian boleh bawakan kepada kita juga satu opini penting bahwasanya kajian tauhid atau kajian akidah adalah kajian yang menyeluruh kepada seluruh kalangan umat baik itu besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kemudian kajian tauhid tidak terpaku hanya pada di masjid atau majelis taklim saja, bahkan kapanpun dan dimanapun. Terkadang beliau menyampaikan itu dalam keadaan berkendara, berjalan kaki, duduk di majelis manapun. Kita akan baca beberapa dalil yang masih tersisa berupa hadis Pertama terakhir kita ambil hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Nabi SAW mengajarkan kepada dia beberapa kalimat. Nah, kalimat tersebut adalah diantaranya jaga Allah, kemudian beriman kepada qadar. Nah, beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah taala wa akhraj al-Bukhari wa Muslim an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan satu hadis dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya dia berkata Kuntu ridfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu Ufair. Kata Mu'ad bin Jabal, Dahulunya aku pernah berboncengan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan keledai, himar, yang memungkinkan untuk memuat dua orang sekaligus, dua orang dewasa sekaligus. Nabi SAW yang membawa Muad bin Jabal di belakang. Keledai tersebut dinamai dengan Ufair dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kata Mu'ad, faqala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Nabi Sulaiman bertanya kepada Mu'ad, Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak kepentingan Allah terhadap hamba-hambanya? Serta apa juga hak kepentingan hamba terhadap Allah? Hak Allah yang bisa dia tuntut dari hamba-hambanya. Dan menurut kajian kitab dan as-sunnah, pihak-pihak yang ada di sekitaran kita masing-masing punya hak. Keluarga punya hak, istri punya hak, anak punya hak, orang tua punya hak. Kaum muslimin secara umum punya hak. Yang besar punya hak, yang kecil punya hak. Tamu punya hak, bahkan binatang punya hak. Diatur oleh Al-Quranul Karim dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Bahkan binatang punya hak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah katabal ihsan fi kulli syait. Fa Qatal qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dibhah. Wal yuhid ah- ahadukum syafratah wal yurih dabihatah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya Allah menetapkan kebaikan akan segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan kebaikan. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan kebaikan. Nah, eh hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisau sembelihannya. Nah, agar supaya membuat nah <clears throat> membuat nyaman eh, hewan yang disembelih. Bahkan hak binatang pun punya hak. Kemudian hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang paling pertama untuk dipenuhi oleh setiap hamba. Oleh karena itu Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Muad bin Jabal sekaligus kita yang mendengar hadis ini apa hak Allah. Ternyata dijawab oleh Muad bin Jabal qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Muad bin Jabal Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Ini beradab ketika seseorang tidak memiliki jawaban akan pertanyaan yang disampaikan kepada dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya jawab atau nam eh, uh, Allah Allah alam nisful jawab Ucapan suara ketika ditanya dia menjawab Allah wa alam adalah setengah dari jawaban. Artinya dia punya punya setengah jawaban meskipun dia tidak tahu hakikatnya. Begitu ketika dia menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mendapatkan nilai setengah dari jawaban dia. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sesungguhnya hak Allah terhadap hamba-hambanya agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Dua. Hak Allah yang bisa dia tuntut dari kita sebagai hamba hanya dua. Nah, agar diibadahi dan tidak disekutui. <clears throat> Sedangkan hak hamba yang atas Allah Azza wa Jalla adalah agar supaya Allah tidak menyiksa siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini babil muqabalah. Ya barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, Allah akan berikan dia ganjaran balasan untuk tidak disiksa. Untuk tidak diadab di akhirat di neraka. Apakah terkaitan antara hadis ini, ikhwanul kiram, dengan judul bab di atas tentang kajian akidah adalah kajian yang diprioritas utamakan oleh dakwah ahlu sunnah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memprioritas utamakan dakwah tauhid. Hadis ini jelas sekali. Nah, dari sisi bahwasanya nah begitu banyak pihak yang harus kita penuhi, begitu banyak hak yang harus kita penuhi kewajiban tersebut. Ada hak orang tua yang harus berbuat baik kepadanya. Wabil walidain ihsana kata Allah Subhanahu wa taala. Ada hak keluarga yang Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada kita kata kata beliau sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Dan hak yang harus kita penuhi juga adalah enam hak orang yang lebih tua serta yang lebih muda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna malam yuwakir, malam yarham sogirona, walam yuwakir hakku kabirina." Bukan termasuk dari golongan adalah orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati posisi yang besar. Bahkan kaum muslimin secara umum dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim punya hak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah lima di antaranya adalah raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa tashmiyatul atis wa ijabatu dakwah. Nah, dan seterusnya di antara hak-hak pihak-pihak yang ada di sekitaran kita. Namun hendaknya yang paling pertama dan utama kita penuhi haknya adalah hak tabaraka wa taala, hak Allah. Dan itu bisa kita ketahui dengan kajian-kajian tauhid, dengan kajian-kajian akidah. Kita lanjutkan hadisnya. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Kemudian Muad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku memberitakan ini kepada umat manusia lainnya?" Karena hadis ini hanya enam hanya umat hanya Muad bin Jabal yang dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya, wah Rasul apakah boleh aku memberitakan hadis ini juga kepada orang lain? Karena di dalamnya terdapat berita yang luar biasa. Selama engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ada jaminan untuk Allah tidak menyiksa engkau. Nah, dosa-dosa yang lainnya masih tahtal masyiah. Sedangkan dosa syirik, dosa yang paling besar, Allah tidak akan ampuni. Selama tidak melakukan kesyirikan yang lainnya masih ada peluang untuk diampuni. Intinya tauhid. Tauhid mengampuni dosa. Nah, ya mungkin saja hadis ini bisa dipahami oleh sebagian orang dia bersandar hanya kepada tauhid. Kemudian dia melakukan dosa-dosa kecil yang lainnya selain syirik. Karena ada jaminan ketika seseorang mentauhidkan Allah ada jaminan untuk diampuni dosanya. <clears throat> Akhirnya kata Rasulullah SAW, La tubashshirhum fayattakilu. Jangan jangan kau sampaikan kepada orang lain, jangan sampai mereka hanya bersandar kepada tauhid saja yang penting tidak syirik. Akhirnya mereka lakukan tauhid, dosa yang lainnya mereka lakukan, bermaksiat mereka lakukan, minuman keras mereka lakukan, zina mereka lakukan, judi mereka lakukan, mencuri mereka lakukan dan seterusnya. Yang penting tauhid. Hanya saja barakallahu fikum jami'an antum dengar hadis ini, Muad bin Jabal sampaikan kepada kita yang mendengar hadis ini menunjukkan bahwasanya nah ini Muad bin Jabal menjaga amanat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak sampaikan kepada umat manusia. Namun pada sebagian riwayat dia mengatakan bahwasanya jangan sampai aku menyembunyikan ilmu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Akhirnya dia menyampaikannya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan tidak menyelisih dia menjaga amanat Nabi SAW untuk tidak sampaikan kepada orang lain dikala Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, dia khawatir bahwasanya ilmu ini tidak harus sampaikan kepada umat manusia. Akhirnya dia menyembunyikan ilmu. Dia pun sampaikan. Dan terbukti kita dengar hadis ini dari Mu'ad bin Jabal. Hada lafdun lil muslim. Hada lafdu muslimin. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, maksudnya lafaznya lafaz Imam Muslim dan hadis muttafaqun alaih. <clears throat> Jelas sekali tentang keterkaitan antara hadis ini dengan kajian yang sedang kita kaji bahwasanya tauhid akidah adalah kajian yang diprioritas utamakan. Karena terkandung di dalamnya hak Allah tabaraka wa taala. Hadis yang berikutnya. Berkata Syekh Abu Bakar As-Sunnam Abdul Razzaq An-Nahmi habibullah taala, "Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala" Dari Ibnu Abbas Semoga Allah meridhai keduanya. Kata dia, "Lamma ba'atha an nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila nahwi al-Yaman." Qala Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sama perawinya dengan hadis yang sebelumnya ke arah Yaman. Nah, yang pertama sebagai seorang dai, yang kedua sebagai seorang jubah mengumpulkan harta zakat. Nah, Nabi SAW juga mengutus pihak yang lain yakni Abu Musa al-Ash'ari. Muad bin Jabal di daerah pegunungan Yaman, Son ada sekitarnya. Abu Musa al-Ash'ari diutus oleh Nabi SAW juga di Yaman, namun di sekitaran Sawahil, pesisir daerah Tehama dan sekitarnya. Terkadang keduanya saling mengunjungi. Intinya sebagai da'i. Kalau kata Nabi SAW memberikan nasihat, sekaligus arahan dalam berdakwah. Artinya ini hadis yang tepat sekali untuk dijadikan sebagai bahwa dai hendaknya mengikuti nasihat ini. Sebagaimana Nabi SAW menasihati Muad bin Jabal sebagai seorang dai. Inna kataqdumu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Kita artikan Sesungguhnya engkau akan pergi beranjak menuju ke sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Di sana ada Yahudi, di sana ada Nasoro. Nasoro seperti Najron. Kemudian di Son'a juga. Son'a Kodim. Ada Nam. Karena Son'a dan sekitarnya atau Yaman adalah jajahan dari kerajaan Habasyah. Ada seorang raja perwakilan dari Habasya di sananya Abraha yang mana nama ini adalah nama yang terkenal bahwasanya dia adalah pencetus peristiwa penyerangan pasukan bergajah kepada Baitul Haram. Nah, misalnya sana ada Ahlul Kitab, Yahudi dan juga Nasoro. Oleh karena itu hendaknya pertama kali engkau seru mereka agar mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini jelas sekali. Agar yang paling pertama sebelum yang lainnya sebelum mengajarkan mereka sholat, sebelum mengajarkan mereka puasa dan zakat, sebelum mengajarkan mereka untuk mengeluarkan harta mereka, entah zakat, infak, sedekah, tauhid dulu, akidah dulu. Jadi ikhwanul kuram dakwah sunnah seperti inilah mereka memulai dakwah mereka, tauhid. Jangan mulai dengan yang lainnya. Jangan. Ada ketika mulai dengan yang lainnya tanda-tanda bahwasanya dakwah tersebut bukan dakwah sunnah, bukan dakwah Rasulullah saw. alaihi Nah, Jauhi diri kita dari hal-hal semacam itu. Mengajak untuk bikin daulah Islamiyah. Nah, mengajak untuk taib barakallahu fikum jami'an masuk ke panggung politik, demokrasi. Al-muhim nah, tidak ada baiknya. Dakwah sunnah adalah memulai dengan tauhid lebih duluan. Sebagaimana rukun Islam yang lima sebelum sholat, puasa, zakat, haji adalah la ilaha illallah, Nah, la ilaha illallah lebih duluan. Fa'idha arrafu dhalika apabila mereka telah mengetahui tentang hal tersebut, faakhirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yamihim wa lailatihim. Apabila mereka telah mengetahui tentang hal tersebut, tauhid sudah. Nah, mentauhidkan Allah sudah. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka lima waktu sholat sehari semalam. Nah, sudah tauhid baru sholat. Belum tahu tauhid jangan Jangan diajarkan dulu. Wa itu jamaah tabligh la katsarahumullah semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Nah, ajak orang untuk sholat, sholat, sholat, sholat. Tauhid wallahu a'lam. Entah jadi atau tidak. Ini dan terbukti kesesatan mereka, kesalahan mereka. Bahkan Al-Imamul Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan menjuluki tentang jamaah tabligh Nam ajhalul firq tahta adimis sama. Ajhalul firq tahta adimis sama. Firqah yang paling bodoh di bawah kolong langit. Berdakwah hanya modal semangat. Nam tanpa dengan ilmu. Lanjut hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakatan min amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim turaddu ala fuqaraihim." <clears throat> Apabila mereka telah sholat, telah menegakkan sholat, rukun Islam yang kedua setelah la ilaha illallah. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka. Dipungut dari orang kaya mereka, dikembalikan, dibagikan kepada fakir. Di kalangan fakir mereka. Nah, urutannya demikian. Urutannya demikian. Sebelum zakat, sholat dulu. Jangan la ilaha illallah kemudian langsung zakat, tidak sholat dulu. Karena sholat dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tonggaknya agama, pondasinya la ilaha illallah. Setelah orang membangun pondasi untuk satu bangunan, apa yang naik setelah itu bukan atap, bukan jendela, tiang dulu, ini sholat. Faidah akorru bidalika, apabila mereka menyetujui akan hal tersebut, sudah la ilaha illallah, sudah beres kemudian sholat sudah bagus, kemudian zakat. Setelah itu, apabila telah menyetujui akan hal tersebut, <clears throat> faidah akarru bidalika fakhudh minhum wa tawaqqa karaima amwalin nas. Apabila mereka telah menyetujui bahwasanya boleh untuk diambil harta, zak zakat harta mereka, waspadalah harta yang mulia mereka. Jangan ambil yang paling bagus. Nah, dalam sebagian riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum." Waspadalah engkau dengan doa orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainallahi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doa orang terdolimi dengan Allah eh, penghalang. Nanti Allah langsung mengabulkannya. Terakhir kata beliau dari bab ini, dari simbol ini, simbol nah prioritas utamakan akidah هذا هو أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته حتى مات وهو يدعو الناس إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك حتى كان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا kata beliau ini adalah awal permulaan Nabi SAW memulai dakwah beliau. Bahkan sampai beliau meninggal dunia. Jadi kajian Tauhid tidak ada henti-hentinya. Kajian Tauhid tidak ada liburnya. Terus berkelanjutan, berkesinambungan. Nah perkara Tauhid adalah perkara yang nah, vital. Sesuatu yang sangat penting. Butuh untuk diajarkan terus-menerus. Sebagaimana syaitan, alaihi lanatullah, iblis dan bala tentaranya. Nah, yang yang paling dia gempurkan adalah untuk me me mensyirikkan agar manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia datang dengan jurus yang baru, terkadang dia datang dengan model senjata yang baru. Oleh karena itu butuh juga kita, kita terus mengkaji tentang tauhid. Hari demi hari syaitan datang dengan nah, wajah baru, senjata baru, jurus baru, kekuatan baru. Intinya adalah agar manusia syirik. Oleh karena itu butuh kita untuk terus memperdalam, memperdalam, memperdalam kajian tauhid dan jangan libur, jangan berhenti, jangan putus. Buktinya bahwasanya di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita kita kalkulasi bahwasanya Nabi SAW berdakwah di awal kali beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau meninggal dunia totalnya adalah 23 tahun. 23 tahun kalau kita bagi 13 tahun di kota Makkah 10 tahun di kota Madinah perhatikan setengah dari usia dakwah beliau beliau habiskan untuk mendakwakan tauhid 13 tahun nah setengah dari usia dakwah beliau lebih bahkan lebih dari setengah usia dakwah beliau beliau kerahkan untuk nah menanamkan kepada kaum muslimin tauhid tauhid tauhid dan tauhid akidah akidah akidah dan akidah tidak sampai di situ, kata beliau di sini bahkan hatta mata, bahkan sampai beliau meninggal dunia. Buktinya, nah beliau terus menyeru umat manusia kepada mentauhidkan Allah. Beliau memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak menyekutukan Allah sampai-sampai bahwasanya akhir ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ini dia hadis yang beliau bawakan kepada kita. La'anallahu al-yahuda wan nasara semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini hadis yang beliau ucapkan di akhir hayat beliau. Nah, asal masalah hadisnya dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kisahnya ketika Ummu Salamah, salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk termasuk salah seorang yang ikut hijrah ke negeri Habasyah di antara hampir 100 orang kaum muslimin dari kota Mekah, Ummu Salam. Nah, kemudian di akhir hayat Nabi saw. ketika Nabi SAW tengah menderita sakit dan sakit tersebut yang mengantarkan kepada kematian beliau, dengan maksud untuk menghibur Nabi saw. Ummu Salam istri beliau, nah menceritakan tentang apa yang dia dapati di negeri Habasyah. Dia menceritakan bahwasanya aku mendapati di sana gereja, Kemudian di gereja tersebut ketika orang soleh mereka meninggal dunia dibuatkan nah paling pertama adalah gambar kemudian dipampang di gereja tersebut atau di kuburan mereka dijadikan sebagai tempat ibadah nah tempat bersemedi tempat bertapa dan semisalnya diceritakan hal itu kepada Nabi saw. Alaihi akhirnya keluarlah hadis ini nah Kata Nabi saw. Alaihi Wasallam, "Ulaiki idamata fihim rojulun soleh atau abdun soleh bana ala qabrihim masjidan wa sawwaru fihim tilka suwar ulaiki sirat ulaiki syirarul khalqi indallah mereka itulah orang-orang yang apabila mati atau meninggal orang soleh kalangan mereka atau hamba soleh di kalangan mereka mereka membangun di atasnya masjid serta mereka membuatkan gambar agar untuk dikenang nah agar untuk dikenang di fitnah gambar adalah fitnah yang di merupakan sunnah dari enam merupakan tradisi dari tradisi orang Yahudi dan Nasara. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaiki syirarul khalqi indallah." Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang paling jelek. Nah, manusia ciptaan Allah yang paling jelek. Terakhir kata beliau di sini barakallahu fikum jami'an bahwa enam kajian akidah, kajian tauhid adalah kajian yang merupakan ciri khas dari dakwah Ahlussunnah. Beliau jadikan ini sebagai simbol. Masih akan datang simbol-simbol yang lainnya. Tak perhatikan, beliau jadikan ini di antara awal-awal pembahasan tentang simbol dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Artinya ini di antara simbol yang penting. Ciri khas yang penting. Karakteristik yang penting. Hendaknya ada dalam tubuh dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Kita lanjut. Masih ada waktu. Nah, berkata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Habibullah taala simbol berikutnya. Da'watu ahli sunnati tahtammu bil ilmi syar'i. Dakwah ahlu sunnah memberikan perhatian memberikan prioritas kepada ilmu syariat, ilmu agama, ilmu Islam dan kata beliau di sini tahtamu ya al-ihtimam ini termasuk perkara yang penting. Al-muhim. Perkara yang penting. Di antara perkara-perkara yang diprioritas utamakan oleh dakwah ahlu sunnah adalah na'am al-ilmu syar'i. Ikhwan kiram sebelum kita membaca apa yang beliau hendak terangkan kepada kita dari simbol dakwah ahlu sunnah. Barakallahu fikum jami'an. Nam al-ilmu syar'i. Cara mendapatkannya adalah dengan datang ke majelis ilmu. <clears throat> Dan dinamika kehidupan yang indah dari dakwah ahlu sunnah, rutinitas keseharian mereka, mereka lewati dengan menuntut ilmu. Tak satu hari pun dalam kehidupan mereka kecuali ada bekal ilmu yang mereka dapat. Nah, dan ini merupakan ciri khas ahlu sunnah yang paling menonjol. Apa itu menuntut ilmu? Kajian ilmu, majelis ilmu. Ikhwani keram, tidak akan terbentuk seorang itu menjadi ahlu sunnah. Tidak akan terbentuk menjadi seorang itu nam salafi kecuali dengan rutinitas kajian ilmu. Subhanallah dinamika kehidupan yang luar biasa. Dan itu yang kita rindukan. Nah, Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau keluar rumah dalam keadaan sudah tua. Nah, usia beliau 70-an mendekati 80-an. Dalam keadaan beliau sedang membawa secari kertas dan enam pulpen atau pena. Ditanya, "Ya Imam, ila mata? Wahai Imam, sampai kapan engkau mau menuntut ilmu?" Sudah tua. Nah, masih tetap membawa alat tulis menulis, menuntut ilmu. Dia menjawab bahasanya, "Minal mahbaro ilal makbaro." Nah, minal mahbaro, eh, dari tinta, ilal makbaro, sampai aku akan masuk ke dalam kuburan, aku akan terus menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu ini, barakallahu fikum jami'an, kita katakan bahwasanya ini adalah ciri khas. Dari dinamika kehidupan ahlu sunnah wal jamaah ini nampak dari seluruh lapisan umat mereka. Seluruh lapisan komunitas ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang mengkaji ilmu anak kecil, orang besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, seluruhnya. Nah, bukan cuma laki-laki dewasa yang menuntut ilmu, anak kecil pun demikian. Bukan cuma laki-laki menuntut ilmu, perempuan juga demikian. Nah, dan semua anggota keluarga kita, kita giring kepada nah, datang untuk ke majelis ilmu. Kalau laki-laki menuntut ilmu ini jelas banyak sekali datang dalilnya bahwa majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan enam para sahabat. Adapun dari kalangan perempuan datang hadis dari Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bahkan Imam Bukhari membawakan hadis tersebut di bawah bab hal yuj'al lin nisa yaumun ala hidatin fil ilm. Apakah dijadikan kepada kaum wanita suatu hari tertentu ya untuk menuntut ilmu padanya? Nah, akhirnya boleh membawakan hadis di bawah judul bab tersebut kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qalatin nisa ghalabatna ar-rijal ya Rasulullah ija'al lana yawman min nafsik. Wahai Rasulullah, kami, yakni para perempuan mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami kalah dengan kaum laki-laki. Kalah dengan anggapan bahwasanya nah, laki-laki tiap hari, tiap saat, tiap waktu mau menuntut ilmu. Kalau kami, nah, jarang-jarang. Nah, Akhirnya mereka minta, ya Rasulullah, jadikan juga kami satu hari kami datang. Nah, bertemu dengan engkau, engkau menyampaikan kepada kami nasihat. Dan ini permintaan dari para perempuan di zaman tersebut dan Nabi SAW memenuhi permintaan tersebut. Dan ini dinamika kehidupan penuntut ilmu di zaman tersebut. Laki-laki menuntut ilmu, perempuan menuntut ilmu. Nah, karena sama-sama punya punya beban untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama punya harapan dan asa untuk bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka dan itu kuncinya adalah dengan menuntut ilmu. Kemudian <clears throat> nah, ini juga adalah dinamika dari kalangan ahlu sunnah bahkan juga anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu menuntut ilmu. Anak-anak kecil. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna minasyajarati syajaratan Masaluhu kamasalil mu'min fa akhbiruni mahi. Kata Nabi saw alaihi wasallam kepada majelis dengan melontarkan pertanyaan bahwasanya di sana ada satu pohon yang mana pohon tersebut permisalannya sama dengan orang mukmin. Beritahukanlah kepadaku, eh apa gerangan pohon tersebut? Permisalannya seperti seorang mukmin eh dalam keadaan apapun orang mukmin, ya, orang tersebut bermanfaat dalam keadaan dia melakukan dosa dia bertobat dalam keadaan dia enam tertimpa musibah dia bersabar dalam keadaan dia ditimpa enam kenikmatan dia bersyukur al-muhim pohon tersebut sama dengan orang mukmin baik seluruhnya bermanfaat seluruhnya dari akar sampai enam pangkal ujung pohon tersebut para sahabat ketika itu yang hadir memberi jawaban kepada Rasulullah SAW dengan beberapa pohon yang mereka jumpai di enam tanah Arab di lembah dan sekitarnya hanya saja jawaban mereka adalah salah dan keliru. Ibnu Umar sebagai perawi hadis yang waktu itu dia masih sangat muda ada belia. Terbetik dalam pikirannya dia mengatakan bahwasanya aku ingin menjawab dia adalah pohon kurma namun aku lihat di majelis aku aku yang paling kecil. Aku yang paling kecil. Di sisi lain bahwasanya majelis diisi dengan enam orang yang sudah ubanan, berjenggot, artinya sudah tua, sedangkan aku yang paling kecil. Akhirnya dia segan, dianggap untuk memberikan jawaban. Nabi SAW akhirnya memberikan jawaban dengan jawaban yang tepat ketika para sahabat tidak lagi tidak, bisa lagi memberikan jawaban. Hiyan nakhla, dia adalah pohon kurma. Keluar dari majelis, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku santainya, nah sebenarnya tadi aku ingin menyampaikan jawabannya, dia adalah pohon kurma, tapi aku segan, karena aku yang paling kecil di majelis. Dan aku melihat di dalam majelis orang yang sudah ubana, sudah jenggotan, orang yang sudah tua. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, Nah, memberikan motivasi kepada anaknya bahwasanya seandainya aku memberikan jawaban bahwa itu adalah pohon kurma, niscaya aku lebih cintai hal tersebut daripada dunia dan seisinya. Nah, apa poin petik yang enam pelajaran yang kita petik di sini bahwasanya bahkan para sahabat pun menghadirkan anak-anak mereka ke majelis ilmu. Menghadirkan anak-anak mereka ke nah, majelis ilmu sebagaimana Umar bin Khattab menghadirkan anaknya ke majelis ilmu. Agar mereka terbiasa mendengar ayat agar mereka terbiasa mendengar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya pun dia adalah mungkin mungkin masih memajis. Kalau Ibnu Umar dia bisa menjawab, artinya memiliki bakat dalam ilmu pengetahuan terbukti bahwasanya setelah itu dia menjadi ulama. Nah, bahkan di zaman para salaf ridwanullahi Alaihi Majmain, yang lebih kecil daripada itu pun mereka hadirkan. Nah, yang lebih kecil daripada itu pun mereka menghadirkan. Ada satu faidah indah kita akan bacakan di sini dari kitab 6 milik Imam Ibnu Katsir Al-Ba'isul Hasis tentang ilmu hadis. Dari kajian tentang eh, semenjak usia berapakah anak kecil ditulis hudur dan simak kehadiran dan mendengar hadis agar dia bisa meriwayatkan dari guru atau ahlul hadis yang dia dengar hadis darinya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala kita akan bacakan wa yang bagi al mubadaratu ila isma'il wildan al hadis al hadisan nabawi hendaknya untuk bersegera memperdengarkan kepada anak-anak kecil hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. boleh katakan di sini hendaknya. Ini memotivasi. Kemudian disebutkan ada tradisi di zaman tersebut wal adatul muttaridatu fi ahli hadhihi al-a'sar wa ma qablaha bi adadin mutatawila anna sigar yuktabu lahu huduru ila tamami khams khams khamsinin min umrihi dan merupakan tradisi yang telah baku di zaman ini bahkan zaman-zaman sebelumnya yang sudah lama beliau hidup di tahun 700-an 600-an artinya tradisi ini sudah lama bahkan nah sebelum zaman ini bahwasanya anak kecil ditulis kehadirannya sampai dia genap lima tahun. Artinya lima tahun ketika anak kecil hadir di majelis dicatat bahwasanya dia hadir di majelisnya si fulan. Nah, agar sebagai dokumentasi bahwasanya anak itu pernah hadir di majelisnya fulan. Entah entah nah, e, paham atau tidak al-muhim dia hadir, dia bertemu dengan alim ulama tersebut. Semua pada dzalika yusamma maan. Kemudian setelah itu dianggap dia mendengar usia anak lima tahun lebih, tujuh tahun, delapan tahun, dianggap dia boleh meriwayatkan dari alim ulama yang dia dengar. Nah, lima tahun belum, masih dicatat hudur. Sudah lewat lima tahun boleh dimeriwayatkan. Artinya usia enam tahun dia, dia, dia boleh meriwayatkan dari alim ulama tersebut kalau haddasan fulan atau haddasan fulan. Kemudian beliau beliau bawakan dalil, beliau bawakan dalil Wasta'na fi dzalik bi hadis Mahmud bin Rabi annahu aqala majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi min dalwin fi darihi wa huwa ibnu khams sinin. Dan mereka membawakan dalil eh, ahlul hadis. Dalam kajian ini mereka membawakan dalil bahwasanya ada seorang sahabat sogir, sahabat yang kecil namanya Mahmud bin Rabi. Dia menyampaikan hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencipratkan air dari mulut beliau ke wajahku. Dalam keadaan dia waktu itu masih lima, usia lima tahun. Artinya dia usia lima tahun, dia kenal, dia tahu bahwasanya ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dimeriwayatkan hadis itu dan diterima oleh ashabul hadis yang lainnya setelahnya. Usia lima tahun dia sudah mengakali, memahami. Terakhir kata Ibnu Kasir rahimahullah taala kita beliau tersebut yang kita inginkan. Kalau Syekh Abu Amr berkata Syekh Abu Amr gurunya beliau Ibnu Salah Wa an Ibrahim bin Said al-Jauhari annahu qala telah sampai berita kepada kami dari Ibrahim bin Said al-Jauhari bahwa dia berkata, "Ra'aitu sabiyan ibna arba asinin qad humila ilal ma'mun qad qara al-Qur'an wa nadara ila ar-ra'i ghayra annahu idza ja'a yabki." Aku pernah melihat anak usia 4 tahun dibawa ke majelisnya makmun, majelis ilmu, majelis taklim Usia empat tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Dan dia pun memiliki pandangan-pandangan tentang ilmu fikih. Hanya saja ketika dia lapar, dia menangis. Nah, anak kecil usia empat tahun hadir di majelis ilmu. Di sini barakallahu fikum jami kita ambil pelajaran bahwa nah dinamika ahlu sunnah wal jamaah ini adalah simbol. Tanpa simbol ini jangan mengaku ahlu sunnah. Bahwasanya hadirkan anak-anak kita ke majelis talib. Nah, Hadirkan putra-putri kita ke majelis taklim. Hadirkan keluarga istri kita ke majelis taklim. Wa illa jangan mengaku kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sebagai motivasi dan juga tips bahwasanya ketika anak tersebut sudah bisa menulis, berikan dia berikan dia enam bahan untuk menulis. Pulpen, kertas, buku. Kalau seandainya usianya mungkin masih masih enam labil, kalau seandainya dianggap dia mengganggu, biarkan dia di rumah. Hanya saja ketika dia adalah orang yang sudah bisa diarahkan, sudah bisa di nam ajak ke majelis taklim, berikan dia motivasi dengan memberikan dia semacam kalau dia butuh makanan berikan dia jajan, kalau dia butuh nama mainan berikan dia mainan, yang penting dia ada di majelis taklim. Biasakan dia untuk terbiasa di majelis taklim agar supaya apa? Dia dia nam lahir dalam dirinya bahwasanya majelis taklim adalah majelis zona nyamannya kita Ahlussunnah. Zona nyamannya Ahlussunnah berada di nama majelis taklim. Adapun berkaitan dengan Nah, dalil-dalil yang panjang beliau sebutkan kepada kita bahwasanya di dalam majelis taklim terdapat ketenangan, kesenangan.